يقرأ وأن يعيد علينا من بركات ما ونفعها بذكر الآخرة فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم lagi kita ditambah jadi memberi itu eh, dibalas bukan seperti sekarang kan diberi ya sudah lan-lanan dulu tidak Nabi itu kalau diberi sesuatu oleh seseorang Nabi mesti membeli membeli Raw Ahmad Musuhakahu wa Ibnu Ibnu Hibban ini konon katanya Syekh Ali Al-Maliki itu begitu jadi kalau ada orang tulang suang ke beliau Allah yarham siapa itu kata santrinya itu mesti diberi kalau dia itu kita koni ketika dia itu dilihat orang itu ada orang yang suruh melihat diberi beri, beri apa itu kalau dilihat sekian maka beliau harus lebih banyak daripada yang nah ini Nabi itu macam itu jadi Nabi itu khair sekali itu khair sekali jadi tidak pernah menerima lalalan kita menerima mesti akan membalas rawat tirmidzi ini Wabayana Anal annal iwab bahwa uh, gantinya itu kanat situ bakarotin bikrotin masya Allah enam unta yang masih pra perawat jadi maksud unta uh, eh, ini yang belum punya punya anak enam unta padahal hanya diberi seekor unta ya Allah lima Indonesia terus teruskan kata wafihi dari lun alastirotir ridol wahid syarakan yang memberi itu harus ri ridol wa annahu in salima ilahi eh, kotrun kotru ma muhibalahu atau ma wahaba walam yardu zidalahu bahwasanya in salima ali menyerahkan Nabi kepadanya menyerahkan kotru ma wahaba kadar apa yang dia memberi kok walam yardo tidak si zidalahu ditambahi tidaklah wa dalilun di ahadil tolen al madien. ini salah satu dalil dari eh, dalil dari untuk salah satu dua pendapat yang lalu bahwa kalau Ibnu Umar faidah star atau biridha falisa hunaka bai'un in aqada jadi kalau faida atau biridha kalau dia disarankan harus ridho pada palaisa guna on guna beun on nah, maka itu jad jadi in akota maka itu jad jadi ya, sudah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umroh kata al umroh ilmu mubalah dengan didomah ain yang tanpa titik sukunul mim dan sukunannya mim wa alifun maksuratun dan ada alif yang maksurah di al itu liman wuhibat lahu itu bagi orang yang diberi ya, wuhibat diberikan umroh tadi lau kepada kepadanya mutafakon aleh di umroh itu begini kemarin kan sudah ada kata-kata ada hibah ada umroh satunya lali apa ada apa hibah bukan kan ada ada umroh ada kira dengan kemarin ada rukbah ada hibah itu loh kan ada kemarin ada hibah ada umroh ada rubah jadi sama rubah itu sama umroh itu sama dengan hibah pemberian cuma sehatnya tek Arabnya itu beda-beda karena orang Arab banyak punya bahasa. Jadi kalau orang itu diberi ya sama al umroh liman muhibat lahu mutafakon alaih. Emin eh, hadis Jabir. Amsiku alaikum amwalakum walatuk situha amsiku alaikum ada masa apa tahanlah ker jadi pertahankanlah ya, simpanlah harta kamu untuk diri dirimu walatut situha kamu jangan rusakkan harta itu fa innahu man ahmara umra fayalidha lidhil lidhi lilladhi ahmaraha jadi ini Eh, man akmaro umroh barang siapa memberi ya ini memberi gitu aja Faya maka umroh itu lillahi bagi orang yang akmaroha hmm. hayan wamayitan walikabi jadi orang yang diberi liman ukmiro mungkin ukmiro yang diberi hayyan ketika dia hidup wa mayitan dan ketika ma mati wali akibi dan pada turunannya jadi kalau ada orang akmaro kepada saya terus itu ya milik saya sampai ketika saya meninggal masih milik saya dan nanti kalau sudah meninggal jelas milik turunan saya maksudnya tidak boleh diambil kembali itu ya wali eh, wafi fi innamal umroh alati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, umroh yang diperkenankan oleh Rasul itu ayakula seorang mengatakan hiya laka ini untukmu wali akibika dan untuk turunan kamu. Wa amma idza qala ya laka ma ista Ya ini milik kamu ma ista selama kamu hidup Fa ma fa innaha maka barang tadi terjau dikembalikan ila sahibia kepada pemilik pemiliknya kalau orang tadi sudah meninggal dunia. Kang omahku lho sampe goni selama aku masih hidup. Lah aku mati, maka ketika orang yang berikan tadi mati, maka rumah itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Ada. Ini itu. Wali Abi Dawud wa Nasai emin Hadi Jabir la tarkam la tar eh, la tar Kok latar kubu rubah wala takmuru hmm, kamu jangan rubah jangan memberi ini, jangan wala takmuru ini teknik paman arko syai'an barang siapa memberi sesuatu au akmaro syai'an fawali warosatihi maka yang diberi itu akan miliknya ahli, wa, ahli waris jadi ahli yang diberi diberi al aslu fil umrah wa rukbah annahu kana fil jahiliyah terjadi dalam masa jahiliyah yuhtir rajul rajula adaro memberi ada seorang beri orang lain memberi ru, rumah wa yaqulu akmartuka iya, ha di akmartuka saya memberi umroh pada kamu iya pada rumah tadi ai abah tuha maksudnya saya membolehkan rumah tadi abah tugas laka untuk kamu mudata umrika selama kamu hidup hmm. wakila lagu uh, eh, uh, eh, maka dikatakan al umroh didarika maka dikatakan umroh didalika untuk itu dikatakan um umro kama annahu kilalaha arubah ada karubali li anna kullan karena setiap tadi akmaro dengan rubah itu yarkubu telah akor atau rok yarkubu yurok ibu meneliti ngenteni matinya yang lain yang lain kapan mati nih eh, nah, kan tinta hmm, ini soalnya sebutnya akmar tuka atau artok tuka asalnya macam itu Wajah atas syariah maka datanglah syariat kita bitakridalik untuk menetapkan itu Wafil hadis dilalatun ana ya disyaratkan disyaratkan itu wa innaha wa innaha uh, mamlakatun lima mamlakatun atau jadi pemilik mamlakah dimiliki uh, atau amlaka mumlikatun mumlakatun dimiliki ya. liman muhibat lahu pada orang yang diber, diberi Wa ilaihi ulama kafatan ini semua ulama berpendapat seperti ini illa riwayatan kecuali satu riwayat an Dauda dari Abi Daud annaha bahwasanya akmaro dan rubba itulah tasihu tidak sah. Jadi kalau tidak selamanya Waktalafa dan ulama berbeda atau waktulifalan diperselisihkan ilama daya tawat jauh tamlih kepada siapalah e, kepemilikan itu kepada tawaju itu e, kepada siapa kepada siapa fal jumhur annahu yatawajjahu ila rubbah jadi ini jadi yatawajjahu ila rubbah mengarah kepada rubah seperti yang lain yang lain minal hibah daripada pemilik pemilikan wa inda syafi wa malik ila manfa'inal manfaati durna rubbah jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik pada kemanfaatan bukan pemilih kepemilikan. Watakunu ala sana aksamin ada tiga macam muabbada nah, itu selamanya ingkola abadan hmm, wa mutlakotan indah atamitayi takyid eh, dan mutlak miliknya kalau ada tanpa ada jatah catatan wa muqayyada ada muqayyada bi ayyakul ma ista hmm, jadi selama atau selama kamu hidup faida uh, faida mutta kalau kamu hidup ya roja roja tu ilayya atau rojaat barang itu akan kembali ilayya kepada kepadaku jadi kalau dia itu uh, kalau dikata abadan ya selamanya ya dimiliki dia ataupun tanpa ada kata abadan ini dimiliki sama dengan ada koyit abad abadan hmm. tapi koyitnya kalau ada kata maista nah itu nanti kembali kepada orang yang memilih memiliki kalau orang yang diberi tadi sudah meninggal dunia Waktu para ulama hindalika anak wal awal asoh annaha sahihatun fi jamil ahwas menesah itu wa annal mawhub lahu orang yang diberi itu lam yam eh, itu yang likuha milkan taman pemilikan yang sempurna kalau pemilikan yang sempurna ya tasarrufu biha maka dia bisa mentasarufkan pada barang tadi bisa bil bai'i wa ghairihi minat tasarruf jadi boleh dijual loh diberi kok boleh dijual Wadalik hal ini trihil akadis karena orang yang menjelaskan hadis bi anna liman akmaroha bahwasanya rubah atau umroh tadi pada orang yang uh, eh, akmaroha yang diberi khayyan wa may wa wa amma qawluhu fa idza qala ya laka ma ista fa inna turjawila sahibiha ini kenapa li annahu bidzalika bihadzal koyit ya, dengan koyit ini kot syarata telah mensyaratkan anta uda agar supaya barang itu tadi hibah tadi kembali umroh itu kembali ilal wahid pada orang yang memberi ba'da mauti setelahnya matinya orang al mawuk lah fayakunulah maka hukum pada barang tadi hibah tadi hukmuma hukumnya itu saya ha hukmu ma hukumnya barang ida soroha bidalika syarti ketika dia eh, ida soroha menjelaskan bidalika syarti dengan syarat macam eh, syarat itu jadi kalau ada syaratnya ya begitu jadi jadi kalau disyaratkan ya sesuai dengan syarat bahwa kamalau akmarau syahron au sanatan fa'idah ariatun Es kita eno sampean sebulan, es gono sebulan atau setahun itu sama dengan meminjamkan ariatan itu eta indah ariatun itu aria. Es akmar tuka syahron, ya, itu namanya dipinjamkan selama satu bulan. Oke, itu. Jadi ah, kalau tidak ah, kalau kalau maista ya dipinjamkan sampai dia meninggal dunia. Bakalu amsiku alaikum amwalakum Bakalu la tarkabu Itu mahmulun al karoha Itu dakan makro Wal irsyad lahum Dan petunjuk pada mereka Ilahim bi apalihim Untuk menjaga harta mereka Mereka juga bakal diano Wong orang ke orang gelem Di annahum kanu Ya'muruna mereka-mereka muruna pada umroh tadi, amar tadi, wayar kopuna, wayar ju'i lagi dan kembali, mengambil kembali tidak mata man amaruhu wa arqabu orang yang dia mereka itu memberi kepadanya atau beri rokba kepada kepadanya kok mati baca asyarhu maka datanglah syariat bimuro bimuro gomatihim gomah itu Oh, bahwa mereka itu tidak benar rohima itu kan rugi ya, ah, ya ketika tidak benar mereka uh, ah, wasoha akad ya. dan Nabi benarkan akadnya itu wa abtola syarto dan membatalkan syarat al mudoda yang bertangan tidak untuk itu karena apa? nahu Karena kalau ada disarankan itu Itu asbar ruju'a bilibah karo itu sama dengan mengambil kembali dalam hibah Wakat soha juga ada satu yang sah uh, eh, an anu larangan dari mengambil kembali barang yang sudah diberi diberikan Kemarin kan ada barang yang diberikan itu seperti kayak seperti uh, anjing yang mutah kemudian dijilat kembali kembali Wa akhraja Nasa'i min hadithi Ibn Abbas yarfa'u al-umra liman ahmaruha wa rubba ya liman arqabaha. Nah, itu ya. Wal aib fi ibadihi orang yang mengambil pada di dalam pemberiannya itu kal aib fi qaihi seperti orang menelan mengambil kembali utah utahnya. Wa amma idza saraha bisyati. Nah, jadi kalau ada pun kalau dia itu menjelaskan menjelaskan dengan syarat kama fil hadis wa qala ma ista fa inna kalau ada syarat itu bukan memberi namanya fa inna ariyatun muaqqatatun lahibatun. Itu namanya peminjaman yang dia ada tempo temponya yang dibatasi dengan waktu waktu kapan selama kamu hidup dibatasi satu bulan satu tahun lah hibatun tidak merupakan hibah Wamar roh hadis dan sudah lah, lampola al hadis aib bagi nah, orang yang mengambil kembali dalam pemberiannya itu kal aib koi seperti orang yang menjilat ah, apa utah utahnya wamis dulu al hadisul ati ini hadis yang berikut ini bahwa an Umar radhiyallahu anhu kal eh, hamil tu ala faras bisa sabilillah jadi hamil tu ala farosin bisa bila fisabilillah fa'adu'ahu sahibuhu fa'adhanantu annahu ba'i'uhu kosin. di saya membawa ya hamil itu ya ala farosin di ini apa namanya di uh, kuda hamil itu faros bisa fisabilillah fa'adu'ahu sohibuhu kemudian yang punya eh, yang yang mengurusi faros itu menghilang menghilangkan Fadona tuh saya menyangka anu bahwa orang tadi baik ulu menjualnya biru khosin dengan harga yang murah. tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanya kepada Rasulullah, hmm, la tatbahu wa in a'takahu bidirhamin. La latat guru kamu jangan titi ora usah lah wong kamu wis wis mempercayakan dia wa in kamu walaupun orang tadi memberi kepada kamu bidirhamin hanya satu dir dirham nah, ini jadi ini di, jadi ya ini menanggung ala faros jadi maksudnya itu memberi, memberikan kuda tapi terus hilang terus goreng-goreng dikira didol kalau Nabi ya sudah, kalau kamu sudah memberikan di sabilillah di jalan Allah ya kamu jangan nggak usah marah, walaupun dia yang beri itu dengan satu dir dirham. Tamamu fa innal a'id fi sodakotihi eh, fi sodakotihi karena orang yang mengambil kembali dalam sotakonya kal kal udu fi nah, ini seperti anjing yang uh, menelan air apa namanya utah utahnya Fakalu wa adha'ahu ekosoro qassara fi mu'natihi eh, eh, wa hasunal qiyamu bihi. Maksud dia itu sembrono fi mu'natihi. Hmm. Jadi mungkin di dalam ongkosnya itu wa hasuna al bihi dan dia itu eh, bagus di dalam memperlakukan memperlakukannya ini. Wakalu qalu tatlatat Ailas tas tak latat bau oh, kamu jangan membelinya. Latas tar latas tarihi kamu jangan membelinya. Jadi ini kamu jangan membelinya. kamu jangan membelinya. Bilatin Ela eh, ta'ud di sodakotika Kamu jangan mengambil kembali dalam sodakah kamu Wasumiya siro Siro dikatakan awat Dan itu awat dan itu tak mengambil kembali Kembali di sodakoh Kilali anal ada Karena ada itu jarot bil musamaha Jadi apa namanya Memberi toleransi Bidalika dalam kasus itu Minal ba'e dari seorang yang membeli ya, Orang penjual pada orang yang membeli, membeli. ko al-qadri Maka dimutlakan al-qadar Alladhi ko utasa bihi rujuhan Jadi ini di, kalau begitu ya Eh, tasamu jadi dimutlakkan kadar eh, al qatli atas kadar alladhi yaqau atasamu bihi untuk rujuan untuk mengambil kembali kembali wa yuktamalu anna mubalakotun ini juga hanya mubalakot saja wa anna audaha ilaihi karena mengambil kembali tadi itu bilkimah dengan harga eh, dengan walaupun dengan nilai itu kar rujui podo karo mengambil kembali karena nilainya itu kan eh, ya, kok hilang tadi kan kalau diambil kembali kan eh, podo karo ini walaupun dengan harga murah kan podo karo karo karo karuju wa huruf tak nahi at takhri wa ili wa ilaihi dhafa komun wa qala jumhur innahu hukumnya makruh tanzih sama anar rujuk ini jalalu bahwa arujuk filibah itu muharramun. Hmm, haram wa anau al akwa ilam paling ini al akwa yang paling kuat dalilan dalil dalilnya illa ma ustusnya kecuali yang dikecuali kecualikan tadi wa qala at-tabari min umumi hadal hadis ya disa, dikhususkan, dikecualikanlah dari umumnya hadis ini man wahaba bisa disawab hmm. Nah, nih orang yang mau memberi tapi dengan syarat harus dikembali harus ada bala balasan hmm ini ada jadi ya tadi itu nek kembalikan orang jaluk mana DKI nah, tadi soalnya Nabi kan beri kalau Nabi diberi sesuatu mesti Nabi barat member, memberi ini kalau memang dia macam itu itu dikecualikan nah, ini boleh ngambil kembali nek kayak anak sini kasih dong kasih dong boleh wama ida kanal wahid nah, al wahid liwalidihi hmm. Nah, dan ini ketika wahib itu berupa seorang tua, eh, kalau wahib itu orang tua memberi kepada anak-anaknya. Hmm, ini. ini ini boleh dikembali diambil kembali. Yang ketiga ada walibah alati lam yubah. Hmm. pemberian yang belum dibalik di diteri, terima. Sesuk tak kai Kang. No. Orang sesok orang situ tiga tiga orang situ orang situ. Nah ini walati roddaha al-miras ilal wahib li subutil bis bisna idalika ini walati roddaha al-mirasu ya, ya, yang mengembalikan itu ya Pak uh, eh, al-mirasu wa, wahib ahli warisnya yang mengembalikan kepada wa, wahib Nah, jadi yang mengembalikan itu uh, ahli warisnya ketika dia tadi hanya seumur nah, ya kan kalau sampai akmar tuka kan atau madama ya ma, eh, ma ista itu yang mengembalikan siapa yang mengembalikan juga mi miros ahli waris eh, yang mengembalikan dikembalikan ilal wahwa wahi dikembalikan kepada yang memberi beri jadi yang memberikan yang mengambil yang mengembalikan itu mirosnya kembalikan pada yang membe, yang wah, wahi soalnya wahidnya sudah sudah mati kata Akmar tukar kan sampai kamu selama maista selama kamu hidup orang orang itu langsung dipek ya itu terus ahli waris lah yang mengembali mengembalikan lil subutil akbar bisnis nahilani wami wa mimma mutlakon ini nah, ini kalau tidak dikembalikan ini wami malaruju api selamutlah mutlak itu as Nah, ini itu adalah sedekah yang yuro biasa sababul akhirah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhir akhirat. Itu nggak bisa dikembalikan ya balik balikin kami ini kok untuk mencari pahala di akhirat. Qultu hadza fir ruju'i fil Ini dalam kembali apa mengambil kembali jabel dalam persoalan hibah. Wa amma syira'uha ataupun membeli barang hibah ini bahwa alladhi fi siyaqu hadzal hadis ini uh, yang ada dalam hadis ini fadzohir anan nahya ditanzi ini kan tidak boleh membeli nah, tidak boleh membeli barang pemberi pemberian in nama tahrim yang haram itu uh, firruju uh, dalam mengambil kembali kembali wa yuhtamalu annahu la farqa bainaha tidak ada perbedaan di antara kedua keduanya wa asluhu asalnya karena larangan la bang itu jangan kau beli itu nah, ini adalah hak haram nah wa Nabi gurera radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu kamu saling memberi hadiah hmm, saling beri hadiah tahabu maka kamu akan saling mencinta mencintai jadi orang kalau saling memberi hadiah itu akan saling mencintai nah, maka di, di, di desa itu saling kalau ngatri ini atra itu loh nih cindut ini Jawa kan kusum ya Neng nah, ini kuto teh? so ya ya kita itu itu tahabu supaya maka hubungan kekeluargaan di desa lebih bagus wa akhraja al-Baihaqi wa ghairuhu oh, wa fi kullin wa fi kullin eh, wa fi kulli ruwatihi tapi ada dalam setiap perawinya itu ada maqal ah, ada pembicara pembicaraan wal musannaf qad hasana isnadahu hmm. jadi musannaf ini telah memperbaiki sanadnya ini wa ka'annahu li syawahidihi nah itu mungkin mungkin itu karena ada syawahidnya itu wa ka'annahu li syawahidi allati minha al hadis wa in kana dhaifan walaupun hadis itu dhaif do, karena punya sah syahid syahid itu ada hadis lain di bait lain yang sah, sama okay. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu hmm, tahadu itu saling memberilah kalian ini fa innal hadiyata karena hadiah itu ini uh, tasulu tasulu itu akan menarik akan mencabut uh, salah itu gini kalau ada keris di kerongkong itu gini di kerangkanya itu ini apa namanya menarik menarik ini ditarik uh, jadi keris yang ada uh, rokoknya atau di ini yang mana itu dicabut cabut itu kalau dicabut itu nazah ini nacep dicabut bukan salah Lulus. jadi beda beda ya oh. apa ya buraru nah, ini sal itu di dicabut di, diunus diunus Diumbes juga dicabut karena ada tempatnya bisa di ini. Kalau dicabut itu dari barang yang tidak bisa dinancep terus dicabut langsung cabut ya. ini ditarik nah, ini kan enggak ini ditarik ayo ditarik diambil dijupuk enggak salah itu sudah ada rangkanya yang junus junus apa itu junus ini bahasa jadi bainal hadiyata itu tasulu bisa menghunus dan menghilangkan lah dari ya. asahimata rasa keki mengurus jadi rasa dunia ada diam, diambil bukan dicabut dia yang ada diam, diambil jadi dunia kan ada dia ini ini ilmu malah al mabtuha fa kha'un mujama munatan famusan natun tahdiyatun fil qamus as-sakhimatu as-sakhimatu was-sakhimatu ini as-sakhimatu was-sakhimatu sakhimatu was kasama dia Sakimah dan Sukhaimah mungkin itu itu Sukhaimah dengan Sakimah itu al qidu undang-undang yang tidak baik Raul Bazar li anna ya firwati karena di riwayatnya hadis ini ada man ada orang yang lemah tapi walau turukun hmm tapi dia punya banyak jalan kulluha semua roh itu la takhlu anil maqal tapi gak lepas daripada pembicara pembicaraan tapi karena banyak ya mungkin jadi ku kuat wa fi ba'di al tadzabu hmm, hmm, akan menghilangkan makro hmm, ya khikit itu juga itu ya ati bakri itu di sini bifathil wawi wal al mumalah bahkan bahwa al hiddu di di kode kode kaya ati hiddu juga mungkin kita panasi hati lah ya wal hadis wa ilam taklu anil makol fa inna lil hadiyatu fil qulubi mauqi'an la yafa hadis ini walaupun hadis ini semuanya tidak sunyi dari rawinya tidak sunyi dari pembicaraan dari pembahasan tetapi fa'innal hadiah hadiah itu eh, apa namanya fil kulubi ada maubian lah ya pak jadi ada ada ada ada tempat di dalam hati jadi mungkin ada dampak di dalam hati yang tidak diragu diragukan pasti ada dampaknya Tapi mungkin untuk bisa sama-sama mengkasihan mengkasihani oke okay. Ah. Hmm. ini ini ini ini sedikit lagi ya wa an Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al muslimat Ya nisa al muslimat Baik perempuan-perempuan Islam Kol kodi al asyar Itu nasbun nisa Ya nisa ala annau munadam Dof ilal muslimat Min idofati sifah Wa ya ghairu hadha Wa qila ghairu Jinan nisa al muslimat La nah Kamu jangan menganggap remeh Kata tahkiron bilha al mumalah As-sakinah fil wa Jarotun latah kirona Jangan menganggap remeh lah Jarotun seorang tetangga Menganggap remeh li jarotia pada tetangga Tetangganya Walau firsana santin Walaupun ini teracaknya kam, kambing masih berikan walaupun sedih, sedikit Bikasil pak wa wa al mumalah akhirun bahwa minal ba'iri bimanzilatil hafir minat daba jadi sedikit ini seperti tempat seperti tempatnya apa namanya tacai ini bila binatang itu walaupun maksudnya ini eh, ini walaupun sedikit lah wal dari ataupun yang dimaksudkan ya. Ah, ini baru bama ustu'ira kota muttafaqun ale bil hadis ini khas eh, tak uh, eh, pun ada hadap ada pembuangan takdiru la tahkiron najaratun lijaroti hadiatan jadi ada ada pembuangan di sini wafil hadis dalam hadis ada hadfun ada sesuatu yang dibuang takdiru kira-kira ini la tahkironna jangan menganggap remeh lah ini jangan mengalami hadiatan hadiah walau bersana satin walaupun teracanya apa namanya kam kami mik coro jawa walaupun tra terasi terasi lu zaman dulu itu rumah-rumah itu zaman biar satu kecil itu rumah itu mesti di belakang ada rumah butulan butulan tuh butulan butulan itu bisa tembus kepada tetangga tangga lah itu sarana komunikasi antar tangga Nah orang dulu sakit tahadu ngono gak diterasi goni goni goni, yuk diterasi aku jalur tra kayak minta beri tapi gak jalur tok iki lo ono bayem nah sambil bawa sesuatu sesuatu jaluk tapi sama ba bawa nih jaluk tok ya digedingi ditutup lawangi nah, ini ini dulu ada itu apa namanya pada masa uh, dulu siapa apa namanya di dalam kepenskap atau itu kan ada itu apa namanya di dalam ilmu sosiologi, sosiologi itu ada nah, itu baik itu di Indonesia sudah diterapkan sekarang ini sudah jarang sekali karena sekarang pagrib dukur dukur ya apa nih pagrib dukur kayak bisa baca nah, kebutuhannya sendiri kalau tidak kan ya nah, wal murad min dikri disebutkan ini sebetulnya adalah itu al mubalaghah menyangatkan dorongan yang luar biasa fil khasi al hadiyatil jarak di jaratiha ini dorongan untuk salinglah memberi hadiah tetangga kepada tetangga tetangganya ini lahai kotul fursa bukan bukan hakikatnya apa teraca kambing repot ngguni mlebet enggak annahu la tadri adatun bi'adai karena tidak tidak berlangsung lah tidak berlaku ya budaya untuk memberikan itu juga zahiru an-nahyu lil muhdi Zahirnya itu larangan bagi orang yang member, memberi nah, Jadi, ya, jadi ya, uh, Ismun fa'il min istahkara Dari katakan istahkara uh, eh, An istiqar Ma yahdi bihaitu yu'addi ila tarkil ihda Jadi ini kan tadi eh, eh, lah la tahkironna eh, ini kok ada kok ada ismu fa'il gimana ini di anaula taj, lam tajri adatun al adatu tidak berlaku kebiasaan bi idai wadohiru itu anahyu larangan ilmu di bagi orang member, memberi nah boleh memberi itu kata yang mudi itu ismu fa'il jadi larangan untuk memberi bagi orang memberi orang memberi itu kata mudi itu isim fa'il. Larangan, larangan ini larangan an istiqori untuk menggap remeh, remeh mayudi apa yang dia beri berikan. Jangan dia menggap remeh apa yang diberikan walaupun jaluk uya itu kuno. jangan kene uya yo ya rasa sedih Jadi walaupun sederhana sederhana. Nah, ini Bihaitsu yu'addi ila tarkil Kalau dianggap remeh, nanti akan dia men, uh, menyebabkan dia tidak member, memberi. Ngekei kok mau uyah, orang usah uyah. Jadi walaupun kecil itu jangan kita anggap re, remeh. Ya. Wa yahtamilu annahu lil muhdi lil muhda alai pada orang yang diberi. Wal muradu la yakhiranna yang diberi itu jangan menganggap enteng oh kayak ngono pakai oh, eh, jangan ma'uh dia ilahi apa yang diberikan kepada di, dia jadi yang memberi juga jangan menganggap remeh yang diberi juga jangan menganggap re, remeh walau karena hakikon, walaupun yang diberikan itu persoalan yang hina wayuh tamalu iradatul jami nah, mungkin yang dimaksudkan mungkin juga kesemuanya baik yang memberi ataupun yang diberi jangan menganggap remeh ya terima kasih nah, ya karena ya mudah ya terima kasih kadang-kadang kan kadang-kadang kita tidak ya, so, ah, biasa kayak ibu nah ini maksudnya itu yang diberi juga jangan ah, jadi biar kalau yang memberi ada motivasi untuk selalu member, memberi yang diberi ya, untuk menunjukkan terima kasih terima kasih wafi alhasu alat tahadi siapa penal siron nah, terutama di antara tetang tetangga walau il hakir walaupun dengan sesuatu yang amat tidak punya nih, nilai lima fi minjal jalbil mahabbah wa ini karena saling memberi itu bisa menimbulkan saling mencinta mencintai saling senang maka kamu biasanya kalau kita kepake hadiah hadiah kok kayak dia, oh, walaupun telos ya hadiah iya itu kan kalau mengatakan loh tidak apa-apa ini hadiah hanya satu pensil dari siapa kan gitu bahkan nilainya tidak pakai ada ini dari siapa Wa anin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man wahaba hibatan bahwa aku biya malam yuba malam yusab alaiha Man wahaba hibatan barang siapa memberi ya, suatu pemberian bahwa maka orang yang memberi tadi aku biya lebih hak ya. Malam yusab alaiha selama tidak tiba dibalas harus disauri ya wes nih ini ini jadi Yusuf alaihi itu dibalas ini harus dibalas ya wes miliknya sing diber, diberi ini kalau ini nanti nanti ada lah nanti Raul Hakim wa sohakahu wal mahfud min riwayati ibn Umar an Umar qaluhu qal musannaf sohakahul hakim wa ibn Hizam wa fihi ini wa ibn Hazm Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim dan dianggap sahih juga Ibnu Hazm. Wa fi dalilun dalil ala jawaz rujuk fil hibah. Nah, ini hadis ini boleh. Nah, iya, ini ini ini carane ini jaluk diambil kembali apa istilah itu? Kalau wong Jawa tibulen, ah tibulen ini. Wa fi dalilun ini kalau hadis ini jawazi jawazi rujuk boleh mengambil kembali bilibah di dalam pemberian alati lam yusaf alaiha selama belum dibalas dibalas nah, dibalas jadi gini wa adamil jawazir rujuk filibah alati asaba alihal mawhub lah alwahi nah, dan tidak boleh mengambil kembali di alam hibah yang mana orang yang diberi itu telah membalas memberi kepada orang yang member, memberi jadi nah, Watakot damal kalam ini ini mana namanya? Eh, fi dalik dalam hal itu fi hukmil hibah lisawab wal mukafa Mukafa wa apa ahsana ma fi dalik alangkah bagusnya apa yang dikatakan di sini innal fa'il lam yaf'al ila li hmm. Jadi karena orang yang melakukan tidak melakukan sesuatu dengan tuju, tujuan. Bal hibah li adna kasiron kasiron mata takunu kasodako. Jadi ini, jadi biasanya memberi itu ada, nah ini kan eh, ada maksud daripada yang memberi memberi. Pemberian itu ya ada maksud yang beri. Karena apa? Li eh, li annal fa'il la yaf'alu li gharatin eh, eh, li li karena uh, orang yang memberi itu tidak melakukan sesuatu kecuali dengan tuju, tujuan. Kalau balil adna kasih ma takun kasoda kasada warawawya gharadun muhim. Ini jadi kalau pada orang yang kecil orang begini banyaknya itu seperti soda kok walil wal musawi sama itu muasyaratun muasyarah jalbil mawaddah untuk mencari ya, eh, untuk apa namanya eh, menarik ke kecinta kecintaan wa khusnul usra wa ya eh, atau seperti wa, wa khusnul usra dan baiknya pergaul pergaulan wa ya atiyatil adna nah seperti pemberiannya pemberian yang seder, sederhana ini kan kepala negara itu kan sering tukang pendekar nah dia itu kan sana beris sini juga memberi ini tujuannya apa hanya untuk mahab mahabbah tapi kalau orang orang kaya kepada orang miskin kan tidak untuk itu tujuannya mesti untuk sobat oh, nih Wa idza kana gharut tama wa tahsil ini ada. Ini kalau tu tujuannya itu atoma dan untuk menghasilkan itu kama ya di al muktasib lil mulk lil malik. Ya, ya tahaqqu ya tahaq. Ini kan, kopnya satu. Fa ya. Apa ini? nah, ini ini kama yudil muktasib dan malik seperti ini orang bekerja pada tuannya itu itu dan dia itu ya ya kafu bisain yarju fadlahu dan dia itu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang le lebih jadi kalau iya kan kalau dia itu berjuang ke apa bekerja untuk tuannya kan dia ingin mendapatkan yang le lebih iya kan iya kalau sampai ini sergep jadi apa ah, wani wali kota sergep ini ini tujuannya ono oh oleh WA, WA kayak kan macam itu ini ini kan ada jadi gorotnya orang yang tomak di taksil ini beda itu jadi memberi jadi kalau memberi pada orang kaya itu kadang-kadang kalau memberi orang miskin kan dia mengharapkan leb lebih masa wong wong wong gede juga itu menengah ya, buat wong menengah jadi kalau orang yang lebih itu biasanya kalau diberi dia itu akan memberi yang lebih banyak, lebih banyak. macam begitu. Nih, kalau kita sermil ke ala kotri qiyamiha ya laduma ya gimana laduma. jadi ini jadi kalau Malik itu hanya sama ini akan dicela orang. Iya kan? mosok dia baris sami ini ini ini kalau kalau memang itu orang gede wadamu dalilur rujuk nah, wadamu celaan itu dalil untuk mengambil kembali kembali bal imma ayaruda ayuhti khairan min minha kan kalau dia mengembalikan atau memberinya dengan yang lebih baik wa in kana gharatul muhdi tahsil ittisal bainahuma uh, wal mukhalafa al hasana eh, wa tasfiyatu zatil yamin ajza'ahu tapi kalau tujuannya orang memberi itu taksil ittisal untuk mendapatkan untuk komunikasi di antara keduanya au mukhalafat au mukhalaqatil au au mukhalaqah al hasanah atau berakhlak yang baik berka, berka bermuasar yang baik wa tasfiyati zatil ben atau bersihkan, membersihkan uh, mensucikan orang yang sedang berseli, berselisih itu boleh saja hmm. ni mina falau fala fata yang adzaahu minal mukafaah adna ah, itu boleh itu bisa cukup Eh, minal mukafati adnasyai kola au kasuro itu bisa cukup dengan mukafaah yang paling ya, yang mini minimal boleh baik itu sedikit atau banyak bal al akal ansab bahkan yang lebih sedikit lebih lebih sesu, sesuai li isari untuk menunjukkan bian bahwasanya leisal gharad al muawadhah bal takmilul mawaddah jadi tujuannya itu bukan untuk muawadah tapi untuk menyempurnakan kesenangan jadi kalau beri dia sedikit-sedikit aja ciri-ciri aja dia waduh gede-gede aja repot karena tujuannya untuk saling mawat mawaddah jadi ini, ini jadi sini jadi, bal akal itu ansab jadi yang sedikit itu lebih sesuai lebih pas ini ya wa anaula farqa baina ma tamliku anta wa ma amliku ana dan itu tidak ada bedanya apa yang aku kau miliki dan apa yang saya miliki jadi kalau belinya itu setara ini, ini juga berikan sama ini iya. kalau taranya mawadah ya jangan banyak tanya mestinya tapi kan di, di dunia kan tidak kalau yang memberi lihat-lihat yang memang repot ya ukuran sedikit banyak itu repot kalau hadiahnya presiden kan mesti gede walaupun dia dapat gede sama pernah ke ke ke ini ke taman mini di sana kan ada museum apa namanya museum apa di taman mini nasional nasional ah ini museum isinya hadiah Nah dia ketika presiden menjadi Pak Harto menjadi presiden Banyak hadiahnya Wah dia 70 miliar Gading-gading yang banyak Namanya hadiah dari negara yang besar-besar Keluarga juga pak mahal Nah ini Tapi kalau di hadis kan dia kalau tujuannya untuk mawadah Ini ya, ya sederhana saja lah Tapi yang sederhananya orang gede itu ya Ya repot Ketika orang kaya itu ya mungkin Pak banyak pun babul luqata Allah alam bisawab ¿Más Maslón, ilahi karena olehnya ah, nanggung orang yang menanggung anak ilahi kepada kepadanya ini namanya khadona Wasar'an menurut cara adalah khidzuman Menjaga orang, memelihara orang takilu yang belum bisa mandiri bi amri nafsihi dengan urusan dirinya pribadinya amma yu'zihi dijaga dari sesuatu yang bisa menyakiti kepada man tadi man layas takilu diadami tamyizihi karena dia belum umay umayis dan sekarang itu ada sekarang itu saya kemarin dapat informasi bahwasanya anak-anak orang rohimnya itu ada yatim piatu yang banyak sekali ratusan hampir satu juta satu juta orang tuanya dibunuh oleh orang bu Buddha ribet Wong Islam itu sekar wong Buddha dipateni wong Buddha kalau yang Islam sama Islam jadi ya dipateni wong e. ISIS mateni wong Islam Saudi ngebomi Yaman itu kan Islam sama Islam ya apa Islam yang Islam wong Islam ya dipateni karo wong Islam wong Islam dipateni wong liyane Islam entek ini ini ada 900 itu konon nanti ada lebih dari ini ya ini pondok-pondok itu siap menerima ini contohnya pondoknya Gus Lukman Bakur Mabrudwa Sekarang ada di Aceh 900 mau di bawah Kemarin kita bicara dengan ada Habib kalau di pondok ya Ada Habib Abdullah itu sanggup menerima 200 orang Luar biasa Ini mereka-mereka yang mau dididik Kalau tidak nanti akan terjadi lost generation itu apa dijadikan warga negara Indonesia Allah alam kalau dikembalikan harus sudah pinter supaya nanti tidak habis generasinya seperti yang saya pernah katakan ketika saya pergi ke Vietnam Vietnam itu umat Islamnya hanya 6% penduduknya banyak komu, komunis itu ternyata di kantong-kantong umat Islam itu orang Islamnya semangat tapi menurut saya ada sayang sayang apa ada saya khawatir nanti ada loss generation ada generasi yang putus karena ada sementara orang anak-anaknya itu sedikit sekali jadi usia-usia menengah itu tidak ada yang ada itu anak-anak kecil sama orang tua tua ini wong sing mati sing cilik dulu gede ya sing tengah-tengah tidak tidak ada konon yang besar-besar itu ada diambil oleh pemerintah di ini hmm. dijadikan orang-orang komunis ya, begitu begitu kan berat ya berat nah untung Indonesia itu paling untung enak enak Indonesia paling enak sudah uh, ini katif lin uh, katif lin contohnya anak kesebelah nah wakabirin dan orang gede yang majunin yang gen yang hi, gila wanda farokor rojul zaujatahu hmm, ketika seorang suami itu mencerai istrinya walahu minha waladun sedangkan ini khadona itu nanggung ya walahu pada walahu so pada suami tadi minha dari istri ada alatun anak faya ahakku bi khadonatihi maka ibunya itu yang awla lebih ahakku lebih hak untuk menang menanggung istilah menanggung ya kalkulasi menanggung juga kan apa Menga mengasuh mengasuh hak asuh itu etamiyatuhu maksudnya mengembangkannya bima yasluhu dengan sesuatu yuslihu yang bisa memperbaiki anak tadi bita'ahudihi dengan memelihara dia uh, memperhatikan Tahu memperhatikan si anak tadi pintu ami dengan makanan makanannya wasarofi dan minumannya wa badani dan membandingkan badannya wasofi dan mencuci pakaiannya watamri tamridihi dan merawat ketika dia sakit wa dan lain-lain minal masalihi min masalihi dari sesuatu yang ada masalahnya kepada anak wa mu'natul khadana ini sulit itu ongkos atau apa namanya eh, pengasuhan itu alaman alaihin nafakotu li wajib pada orang di mana nafakohnya anak itu wajib atasnya siapa suami jadi yang menafkahi itu suami yang melakukan itu mantan istri ini kan pegatan ini kadang-kadang jadi kursus macam ini di Indonesia kadang-kadang ada yang khatona itu diberikan kepada ayah contoh siapa ayo Cuma Dani Oh Dani, ya, Dani itu benar khatonanya diberikan kepada orang ayahnya itu itu itu sama-sama my, uh, Maya Maya itu kan istrinya Dani iya jadi kantorannya kan diberikan Dani berarti Maya enggak, enggak punya hak so dulu itu Rafli ketika istrinya sama itu Tamara ya ini eh, ini hak ya, asli kepada ini ada di pada mestinya hak ya, asus itu pada seorang istri istri mantan istri tapi itu kebijakan hukum ya jarang-jarang macam itu oke okay. nah ini wa mu'natul alaman alina fakotu tibli wa idam tanaatil zaujatu min hadonati waladiha ketika sang istri ya mantan lah mantan istri tidak mau mengasuh anaknya ya ingkola batil tuh maka berbeda Ta'asu itu eh, Al-Hadonatu Li ummahatiha hmm. Pada ibu Ibunya is, istri Watas tamiru Hadonatu zaujati ya, eh, Ila mudi Dan berlangsunglah Aswan istri Mantan istri kan ini Mantan istri kan ilamudi mudi Samisinina sampai usia 7 tahun wa abbaro bihal musanif kenapa musanif kok mengungkapkan dengan tujuh tahun li anna tamyiz karena tamyiz itu pinter itu ya kau fiha ghaliban biasanya terjadi ketika anak sudah umur tujuh tahun walakin nal walakin nil madaru tetapi madar maksudnya uh, yang dianggap innama huwa alat tamis. jadi jadi walaupun di situ ada kata-kata tujuh tahun al madar atau walakinil madar tetapi madar maksudnya yang dianggap hukum yang dipedomani yang dipercaya itu innama huwa alat tamis. yaitu sampai dengan tam tamis. cuma Musanek menunjukkan tujuh tahun karena biasanya tujuh tahu sawaun khasona qabla sab'i sinina au ba'daha walaupun terjadi sebelum umur tujuh tahun atau setelah umur tujuh tahun nah, semua ba'daha kemudian setelah tujuh tahun ya uh, eh, yukhayaru yukhayyaru al mumayyiz diperkenankan memilih orang yang mumayyiz tadi baina abawaihi di antara ibu dan ayah fa'ima ikhtara sulima ilahi kepada siapapun dia memilih maka dia diserahkan kepada kepadanya fa'ingka nabi ahadil abawaini naksun kalau memang ada dalam salah satu di antara dua orang itu kekurangan contohnya kajununin gila ya fal haqqu lil maka hak asuhan itu pada yang la lain madaman naksu ko iman bi selama kekurangan itu masih ada pada padanya wa dalam yakunil ab maujudan ketika bapaknya tidak ada ya nah, gimana ya khuyirul walad benar jadi wal um Maka bapak itu juga di anak itu juga diperkenankan memilih Di antara kakek dan i, ibu hmm. Wakala demikian juga ya kau takhir benar um uh, ah, Waman ala khasyatin nasab Antara om um dengan orang yang setara, setara. Hmm. Contohnya kakek wa amin ini atau itu setara setara dengan ibu kan itu cara ini kalau kalau kalau memang nah, dia tidak mau atau itu kalau sudah dewa dewasa wasyara itu khadona syaratnya khadona itu jusabun ahadwa al aku harus punya akal maka malah khadona kalimat senunin maka tidak ada asuh bagi orang gila atbaqo jununhu baik gilanya terus menerus ya takut takotoa atau putus-putus gila musi musiman ada ya ada orang gila musiman jadi iya gila musiman kata musim-musim tertentu gila jadi kumat-kumatan kalau tidak waras ya waras kalau ini ini ini ini ini ini tidak punya itu jadi ini jadi eh, fa'in kola jununuha kayaumin kisana hmm. eh, seandainya ya ini gilanya itu hanya sedikit eh, contohnya kayaumin kisana setiap satu tahun gila sehat sehari ayo lam tebtul maka tidak batal hakul nah maka tidak batal hak pemeliharaan sebidalika disebabkan kata gila tadi Wasani yang kedua al khurriyatu merdeka. Fala hadonata li li roki li roki kotin maka tiada ya hadona pada budak ini. Fa'in adinala sayyidua fil hadona walaupun tuannya itu beri izin kepada dia untuk beri untuk menang menangguh untuk mengang mengasuh wasalis yang ketiga adin persoalan agak. agama Fala khadonaka kali kafirin Nah maka tidak boleh orang kafir itu mengasuh ala mus muslim Warobe al wal khomis al ifah wal amanah Orangnya harus ifah dan orangnya harus aman amanah Ifah itu bagus lah Fala khadonaka kali fasikotin Maka tidak ada khadona Nah, bagi orang fa fasik wala yustaratu fil hadona tidak disarankan dalam aswan itu tahakkukul adalah hal batina ya apa realisasi daripada keadilan yang pada al batina yang tidak tam tampak maksudnya itu kan hati kan nggak ngerti hmm, ya adil gak itu nggak bisa itu banyak fi al adalah al zahirah tapi cukup adalah cara doh itu sama dengan khub kan kalau ada suami itu cinta kepada istri Isinya banyak itu cinta betul atau tidak oh, Yang penting ya adil betul dia Yang penting adil lah Mengenai cinta, adil dalam cinta kan tidak bisa Seperti Nabi itu kan tidak bisa Orang katakan lah Jadi kalau yang bisa ya sohir itu Pemberian-pemberian itu Tapi batin kan tidak bisa Wasatis yang keenam Al-Iqamah Dia harus tinggal uh, Gimana? uh, ah. loh, betul ya tiga loh, loh, tiga, tiga, tiga dua tiga empat nah ini fi baladin uh, fi baladin mayis di daerah yang mayis nah, bi ayyakuna abawahu contoh kedua orang tuanya itu yakni uh, eh, mukim ini mukim keduanya di biladin Baratin wahid di satu daerah kalau aroda khatuma safarong safar haji di hajatin yani sa uh, eh, wa tijarotin jadi gimana kalau kalau ini eh, kalau aroda ahaduma ketika salah seorang di antara kedua itu bermaksud safaro hajatin pergi karena kebutuhan contohnya ke haji watijarotin dagang towilatin yang lama karena safa uh, kan sa kan karena safarun karena safaru eh, di karena safaru kosiron Ah, karena safar kecil, tawilan karena safar au kosiron baik perjalanannya itu lama atau jauh atau pendek tak lama atau atau atau tidak lama kosir itu karena walat al mayis ya, maka anak yang mayis ini ini gimana eh, ini uh, maka anak yang mayis itu sebentar, ah, sebentar ini mahal mungkin nah, jadi dia itu berserta orang yang mau mungkin itu mahal mungkin min atau ini jadi kalau salah per, pergi ya dia dengan orang yang mungkin ya. kata yang udah musafir min huma sehingga musafirnya itu orang pergi tadi ke, uh, dari keduanya itu bu pulang walau aroda ahaduma ahadul abawaini ini asafaroh ketika salah seorang dari ayah dan ibu itu bermaksud untuk pergi uh, tapi uh, safarona klatin perginya pindah falhab fal abdu aula minal ubi um hadonatihi karena sudah gede maka bapak itu lebih hak daripada ibu untuk mengasuh pokoknya wayang yaqzi'uhu minha dan bisa ayah itu mencabut anak tadi dari ibu ibunya Wasyartus sabi syarat yang ketujuh al khulu Ay khulu bil mumayis Jadi tidak adanya sunyi ibunya anak tadi Sunyi bin zauji Tidak punya sua, suami ya. Laisa Laisa min maharimi tipli Yang suami tadi tidak termasuk makromnya anak tadi Fa kahat hadsalia mantan istri tadi nikah Sakson seorang Tapi min maharimi tifli Dari saudaranya anak Contohnya ke amit tifli uh, dipegat ke oleh nih uh, ah, paman tifel atau ibnu amihi Atau anak pamannya anak tadi atau ibnu akhi Atau anak saudaranya warodiyakulun dan semuanya rito uh, eh, Egel Mayis dengan anak tadi Palatas kutu nanti ya Maka hak asonya ibu tidak ku. mono ya mono kira-kira ya dipegat bujune oleh misana ini. dipegat bujune oleh adi ya mono dipegat bujune oleh adi adi ini oh dipegat mungkin mati terus oleh adi adi ini mati kan enggak wong ini khadona kok ini apa ono dipegat adi masih itu soleh adi Adi eh, eh. malah atas kutu khadonatu bidalik Fa ini ikhtalla satu minya Kalau rusak satu syarat dari tujuh ini Bil ummi dalam umum Biasa ya kotot khadonatuha Maka gugurlah hak asuhnya ibu Kama dama Seperti setelah dahulu syarhu penjelasannya Mufasolan secara rinci Kita bu akamil jinayat Allah alam siswa ihsan ihsan itu bin faus, jadi sebab kebahagiaan wanailus sa'a sa'ada wanailus sa'ada mendapatkan kebahagiaan wawa wawa minati jaroh matsribah jadi kalau dalam dagangan ihsan itu sama dengan keuntungan jadi kalau adil itu sama dengan modal kalau apa ihsan sama dengan un untung jadi makanya harus uh, adil dan ihsan ini adil tok padha karo wong dagang ora ora pati Walau hmm. wala yu'addu minal uqala iya betul uqala ya iya aina ini Bukan hmm. orang kena orang orang kita ya walayu adu dan tidak dianggap tidak di, dimasukkan di dalam kategori orang yang pemikir orang punya akal aman kona'a dia itu puas di muamalah di dunia di dalam muamalah dalam perusahaan dunia puas birok simalihi dengan modalnya ya tidak pinter ya orang cerdas Wong kalau apa nak dagang kok cukup dengan modal balik modal balik modal lah ya sudah entek wa kadzalika fi muamalatil akhirah demikian juga di dalam muamalah akhir akhirah wala yang bagi dan tidak sayup tidak layaklah lil mutadayyin bagi orang beragama ayat tasiro dia itu hanya meringkas hanya hanya memprioritas meringkas tidak melakukan yang lain tuh al adli hanya atas keadilan dia hanya melakukan adil saja ini ayat teralat, adli bidulmi dan menjauhi kecuali kezaliman tapi waya doa abu abal ihsan tapi dia meninggalkan tempat eh ihsan ini gak baik jadi kalau kita hanya apa namanya adil toh ya sama tadi hanya oleh modal itu orang oleh bah, Waqad qala Allah Ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa ahsin dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kalian. Wa qala azza wa jalla Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintah dengan adil dan ihsan. Wa qala subhanahu inna rahmatallah Sungguhnya rahmat Allah itu koribut dekat minal muksinin bagi orang-orang yang berbuat baik dulu eh nalu wayanalu nalu dan akan peroleh al muamilu orang yang muamalah akan memulai rut batal ihsan derajatnya ihsan biwahidatin dengan sebab melakukan satu min sidati umurin dari enam persoalan ini al awalu yang pertama al wabdun ya apa? wabdun gitu eh iya mulu kan? rukun itu apa artinya makana yaumuhu khairon min amsi bahwa makana yaumuhu sawaan min amsi bahwa malbunun Waman kana yaumu syarran min amsi bahwa Lui Mal'unun Ini mal'un itu rugi Mubana itu Nah ini jadi saat mungkin ya bisa rugi bisa bah Berarti al awal fil mubana untuk rugi bayang bagi maka sayangnya ala yang uh, eh, yang guna nah, sahibuhu nah ini yang baik ini pertama kan gobana bisa untung rugi tapi seyogianya orang itu tidak rugi layos layalubanu sohibuhu lima layatakobanu bihi bila ada dengan sesuatu yang mereka itu biasa tidak rugi wa amal hasil itu adalah asal mukobana itu pemahzunun bihi oh jadi pamakluzon nah, asalnya asal daripada untuk rugi itu ya boleh bihili annal ba'a liribhi karena jual beli itu untuk untuk untung untuk untung yang mungkin zalika illa bi dan ma dan itu tidak mungkin hal itu kecuali dengan kerugian sedikit tidak dengan kerugian apa apapun orang nebati mesti ketua tahu rugi ya ada kan wong dagang itu badi terus mesti kadang-kadang ya rugi walakin yurai bihi at-takrib tapi yang baik itu dijagalah at-takrib mendekat mendekati waman kona abirik bikin kolilin barang siapa kok puas dengan untung yang sedikit yuka ya surat mu'amalatuh mu'amalahnya harus banyak wastafada uh, ah, mantakarrar kasih kasirotan jadi di mana pun amal wastafada man takarrarha ribkan kasiran maka akan mendapatkan faedah orang mengulang-ulang itu akan dapat untung yang banyak jadi untungnya sedikit kan terus Jadi Kalau kamu itu puas dengan untung yang sedikit, maka kamu amalannya juga harus banyak, sering. Nah, ini maka pada dia akan mendapat faedah sebab ulang-ulangnya tadi akan dapat untung yang besar. Wabihi dengan itu maka tadarul barokah, barokahnya kata tanpa tambah. Wasan yang ketiga, kedua muamalah itu bihtimal ghabni. Nah, ini ini harus menanggung kerugi, kerugian. Kelma, wal mustari orang yang membeli, jadi staro ta'aman min dhaifin ketika membeli makanan dari orang yang lemah, au syai'an min fakirin atau beli sesuatu dari orang fakir, fala baksa maka tidak apa-apa ayah tamil ghabna dia itu menanggung rugi nggak apa nah, ini ajaran pakai kancing nabi nih sing tuku ikuang wong lara sing tuku wong lemah maka iki rugi sih nggak apa-apa lah au atau memperba mempermu mempermudah ini wayaku nubi dengan itu dia muksinan berbuat baik wadakilan dan masuk fi kalita. ta'ala Allah akan memberikan membalas kasihani sahlal bayi wa sahlal sirah orang yang gampang di dalam membeli dan gampang dalam menjual menjual wa amma wa amma ikhtimal ghabni minal ghani faria mahmudan tapi kalau menanggung rugi dari orang kaya ini tidak terpuji ini wong suke ya dintol kayak wong ini duwe ya akeh nah, wa kal wa tadyi'u malin nah itu berarti menyia-nyiakan harta dia min gori ajrin tanpa ada om ongkot ada pahala nah, ini, ini. kalau ini hajar ya ada keuntungan lah ini walhamdulillah tidak ada puji pujian wakana kasirun orang banyak minas salaf yastaksuna fisyirah wa nama ma'adhalika al-jazila minal ma itu biasanya orang maksud yaktaksuna katok gitu mengoptimalkan di dalam membeli membeli syirah beli kan Nah, tapi wajah punah mereka memberi nah, dengan membeli apa namanya dengan membeli tadi al jazila banyak harta banyak beli jadi membeli itu optimal tapi di samping beli dia juga member, memberi hmm. ya mungkin caranya bagaimana ya tadi membeli tapi sambil memberi ada kan wis ketirgane sakmene Kang tak tuku. Ah, terus tukune mesinnya sakmene tak luwe, tak luwe. Luwe itu merupakan pemberi pemberian mukminin faqila li ba'di fi innal wahid Yukti fadlahu orang yang memberi yang memberi itu akan berikan keutamaan keutamanya fa idal qalbuna yurbilu aqluhu orang yang rugi itu akan rugi akal akalnya wasalis fil istifa fis istifa isaman menunaikan memenuhi harga wasail tuyun jadi kalau harganya dipenuhi nek kalau seket ya saya seket ini wasail tuyun dan semua semuanya utang wal ihsan fihi eh, eh, eh, dan berbuat baik dalam kasih itu marotan bil musamahah Eh, kadang-kadang dengan toleran lemah lembut wahatil ba'di eh, dan mungkin menggugurkan eh, ini sebagai sebagian wa marotan imhal dengan menunda wa takhir dan tak takhir itu baik itu di wa marotan bil musahalah yaitu kadang-kadang dengan gegah mempermudah lah fitolabi judatin nafti dalam memperoleh uh, ah, uang yang lebih bagus wa dalika kan itu. ini semuanya baik itu mendubun ilai wa maksusun ale disarankan ini contohnya gini uh, man tenan ilah jalin ini dikuliyomin serta koton ilah jalin Barang siapa utang Ya akro mengutangi satu dinar ilah ajalin pada waktu yang tertentu maka falau bikul yamin sedekaton itu setiap hari dia itu mendapatkan aji serta sedekah ini iki utang saurono setahun itu setiap tahun dia dapat jadi dapat pahala, pahala karena itu penundaan nah, dapat pahala kalau tidak kali sekarang kan tidak setahun oh demi hitam tambah kalau dulu ajarnya ini ujurnya yang tam apa namanya pahalanya yang tambah karena uangnya tetap jadi kalau jenengan ngutangi wong, nah, terus kan setahun sampai sahur nih duit, nah, itu sampai penuh. Dari tempo itu dapat pahala itu. Wa indah halal ajal kalau waktu sudah tiba, pengguru lihat pada itu badahu falau bikul yaumin misudah dikatin sodaka ini ya ini jadi satu uh, eh, fangguru sampai nanti nah, ini Cuma nanti mesti kok orang tua yang mampu rubah tahu setelahnya itu. Nah, jadi tidak terus dulu timbulnya riba kan macam itu setelahnya sampai waktu kok tidak bisa nyaur utangnya dua kali lipat di sini kan riba batu suruh menang menang menang melihat setelahnya itu men, men indar itu ya ya men, menangguhkan setelahnya itu maka kalau dia indar maksudnya itu menangguhkan maka setiap hari dia juga mendapatkan paham pahala misudah dikaten sedekah Nazar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, ila rojulin. Ya, ya. Nabi pernah melihat ya rojulun ila rojulin ini ila rojul ila rojulin yulazimu rojulan bidainin. Jadi ini ini Pak Umar, Nabi isyarah ila sahibitain pada orang yang punya itang itu biadihi bok asyato. Jadi orang yang wis Iba inilah sampai nggak gitu kok wongi angin nyau nyau di Orang harus orang yang kape eh, pak papa fafaala fakol madiun terus Nabi mengatakan kun fati beri. Kemudian saya akan beri berinya. Ini di, di, jadi gini ketika orang yang berpiu, berutang itu tidak punya yang berutang suruh karena Nabi beri sarong sudahlah sahabat beri gimana kalau nggak bisa semua ya separuh nah, ini kalau ya kum beri pati kemudian di diberi nah, ini ini ini baik macam itu baik ini insan di dalam muamalah angel ini oh, kalau kita kan kelihatannya muamalah itu untuk saling menguntung menguntungkan Islam itu ini kalau bisa <laughs> ini memberi kebaik kebaikan yo ya, oh kira-kira oh, wong apa namanya utang disor kapan-kapan itu itu ya, itu itu itu pahala itu pahala ojo tunda-tunda pahala bukan akhir akhirat pun arabi fitofiatin di dalam memenuhi hutang Fa inna baminal ihsan fihi dalam muamalah itu khusnul qada, baiknya menyauri utang. Wa dzalika si ayyamsi ila sahibil haq. Dia harus pergi kepada orang yang punya piu yang yang punya piu piutang. Pergi ke sana itu, jangan lu jangan nunggu kita ditagih. Hmm wala ayam si ilahi yaktabahu jangan sampai dia itu dipaksa untuk datang kepada orang yang piutang eh, untuk nyauri utang Faqala sallallahu alaihi wasallam khairukum ahsanukum kotoan Orang yang lebih baik, paling baik di antara kamu Yang paling baik dalam nyauri utang Wa mahma qadara ala kodoiten Fayudabatilai sama saja mampu untuk nyari utang segera walau qabla waktihi walaupun sebelum waktu waktunya dikai waktu rong tahun setahun duit main aja za, Kalau dia tidak mampu gimana Falian wikoto aku niat Mau nyauri Mahma kodaro salama dia mam Kapan saja kapan dia mam Mampu Kapan mampu akan disauri Wa mama kalamaul mustahikul hak nah, Selama semasa nah, ketika uh, yang punya hak orang berbuitan tadi ngomongi ya bikalamin khosin kata-kata yang tidak baik oh, tahu utang orang nyaur nah, ya. ini utang kalau jaluk ini nyaur angin gak karu karu-karuan ya banyak tak amal hmm. ditanggung itu ya, itu ya ditanggung dia wane kasar ya menengah menengahi Bayu kopilhu dan dia terima bilutwi dengan lemah lembut iktidaan bi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu Rasulullah itu lama alih kalam usah ini ketika bolak balik pada kanjeng Nabi ini kepada orang punya utang pak ah, bahum bihi asa ah, ah, uh, fahum bi ashabu gimana itu Fi eh, Rasulullah SAW Lama raddada alaihi kalamu eh, Kalamu sahbuden Fahum Fahima ashabu Maka sahabatnya Nabi paham dengan itu Fakala hmm. Tinggalkan dia Fa'inna, Fa'inna lisoh bil haki makalan karena orang yang punya hak itu dia banyak pembicara pembicaraan ya mesti aja hanya dia muring-muring pantas soalnya orang disaur saur sauri kita juga wakan juga eh, bagaimana ya betul gak ada, kamu yang menengah menengahi wa minal ihsan ayyamil hukmu ilaman man alaidani usrihi termasuk baik itu dia condong lah eh, eh, yamil hukum condong pada hukum pada orang yang punya hutang karena apa li usri karena dia melarang jadi itu baik juga itu amalah itu jadi meringankan hukum dan melenturkan hukum pada orang yang punya hutang al khamis ayyakbala ayyakila Yakila itu dia menerima diligerno Yakila man orang yang melikirkan dia Fa'inau la yastakbilu illa uh, ah, Karena tidak menerima ikolah Ikolah itu khiwala Khiwala itu oh, membebankan hutang kepada orang lain orang lain yang orang lain juga punya tanggung tanggungan ini jadi biasanya kan macam itu fa'inau la yastakbilu ila mutna dimin musta musta eh, fal mutna eh, Uh, eh, mustadirin idor orang terpaksa itu bilbai dalam hutang jadi ya ini bilbai dalam jual jual beli ini terus karena nggak punya kalau karena kita tidak mau wis sahur nih beli kono ya kudu nerima ya. Oh, karena kita punya nggak bisa nyaur. Tak kau nyaur aku kan, saya nyaurin kono. Nah, terus nyaur kepada suruh nyaur kepada orang orang lain yang dia mungkin itu punya utang kepada orang lain. Iwal kamu itu. Jadi ada A saya punya hutang pada si B, saya punya piutang. Nah, itu dipindahkan. Nah, nyaur aku gak belum jadi wes sahur kono. Nah, itu kan repot malah malah atuh malah atuh nyauri mungkin eh, rumahnya malah jauh gitu. wala yang bagi ayardo wala yang bagi ardo nafsi ayakuna sababa istidrori aki dan seyogianya dia tidak eh, di eh, ayur dia linafsihi wayam bagi dia tidak layak untuk menyenangkan dirinya wayam bagi ayur dari ayakuna sababu itu jadi kesenangan diri itu merupakan sebab madoronya orang lain janganlah itu tidak layak itu kamu senang tapi orang lain tidak tidak senang jangan wafil khabar man akola nadiman eh, akola akolallahu asal tahu yang kiamah barang siapa meligirkan ya ini dengan penyesalan perdagangannya itu apa eh, transaksinya maka akalallahu maka juga Allah akan ngelikerno memindahkan kesalahannya nanti di hari kia, kiamat asadis ayak sida fi muamalati jama'atan jadi uh, dia itu uh, eh, yaksid ya ber, bermaksud di dalam muamalahnya itu maksud jama'atan minal fakir ya, jama'atan minal pokoro kelompok orang fakir binasi'ah dengan menun, menunda wawa fil hali azimun wawa fil hal itu azim di pada saat itu azim menyengaja pada ketika itu dia menyengaja Allah yutaibu untuk tidak menuntutnya nggak nake. nah jadi <clears throat> begini ya jadi itu yaksida fi muamalati jama'atan min al jadi kalau dia muamalah dengan orang miskin, kelompok-kelompok fakir, dia bermaksud untuk menunda. Menunda itu maksudnya tidak harus kenceng kalau dia si fakir ini tidak punya uang. Bahwa filhal pada waktu saat dia itu menagi alaan ala ala yutolibahu tidak menuntut dia ilam yadhar lagu maisaro selama dia tidak nampak punya uang. <clears throat> Wakana minas salaf di antara ulama salaf ada yang mengatakan khud matulid his ambil apa yang kamu mau fa'in ya fa'in yassarolaka eh, fa'in yassarolaka eh, fakti eh, apa yang kamu senang ya akan yang menetapkan itu singkon kalau kamu gelem senang itu wis aku tetapkan itu wa illa fa anta fil khilli minhu saatun kalau kamu tidak ya kamu masih punya kelonggaran kelonggaran Bada tori baik bada turku bijarot Islam itulah jalan apa namanya metode yang dilakukan dag, perdagangan ulama sah, salah. Jadi jadi banyak jadi di situ banyak ihsan. Jadi hal-hal yang mestinya pasti bisa ditunda karena demi kebaik kebaikan. Ini ada itu baik itu ini baik. Pada turku tijar salah wabil jumlah Fatijarah itu mahkur rijal Jadi ini mahkur rijal eh, Faya yumtahanu denur rojul eh, Fawa yumtahanu Fawa biha eh, Yamtahinu dinur rojul Wawarahi Jadi mahkur rijal itu tempatnya marah Rijal itu tempatnya marah Biha dengan tak apa dengan tijarah tadi Yumtahanu diuji dinur rojul agama seseorang wawarohi wawarohu dan wirai seseorang nah ini jadi di, diuji kalau dia biasa sabar ya tadi contohnya kalau amal dengan orang miskin kan ini oh ini baik kalau bisa macam itu nah, saya saiki gelem ngono dihapusi wong ter iya oh, utangi nyaur nyawa-nyawa itu utang ribu boleh koi itu kalau nggak duit nggak diapa-apa no ya boleh boleh jadi utang uang nah memang itu baik itu tidak apa-apa memang tujuannya itu ada ihsan bil muamalah pun kata tajir ala din alam Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وخفل المرسلين وإلهم ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السعيد نسألك حسن الخاتمة صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته